السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد حضرات الأفاضل سادة المشايخ والأساتذة الأعزاء para sesepuh, bini sepuh, para pengurus, pengasuh, guru-guru madrasah kudsiyah, para pejabat yang hadir, baik Polri, TNI maupun sipil, khususnya Ibu Kapolsek, para hadir sekalian teristimewa keluarga besar Al-Qudsiyah rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini pada malam hari ini sowan di kawasan suci Al-Qudsiyah ini dalam rangka seabad Madrasah Qudsiyah. Mudah-mudahan perjumpaan kita di majlis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini, mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah, manfaat, fitini wa dunya wal akhirah. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada pengurus dan panitia yang sudah melaksanakan acara edan-edanan ini. Tujuh hari penuh ngedap-ngedapi sekarang. Tapi jangan bangga dulu ini. Kalau tidak karena keramatnya Mbak Asnawi belum tentu. Hmm. Hmm. Saya diperintahkan Kiai Najib dikawal perintahnya itu sampai tadi itu. Di SMS, di WA. <laughs> Ini. Jadi saya diperintahkan untuk ikut kontribusi pada seabad Madrasah Kutsia ini dengan memberikan sari daripada keteladanan, kearifan Allah yarham panjenenganipun Kiai Haji Raden Asnawi yang kita muliakan yang mendirikan Madrasah Qudsiyah sebelum Indonesia ini ada dan sampai sekarang masih tumbuh dan terus berkembang mudah-mudahan nilai yaumil kiamat Berbicara mengenai tokoh Kiai Haji Raden Asnawi tentu anda sekalian yang di Kudus ini sudah kenal semua beliau bahwa beliau itu turunannya Sunan Kudus ke-14, turunannya Mbah Munamakin barang itu kan sampean sudah hafal semua itu. Tapi mungkin ada beberapa hal keteladanan-keteladanan yang saya akan pilih saja yang sekarang sangat relevan, sangat penting untuk dikemukakan dan terus dikemukakan. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini anak-anak santri yang pertama adalah kecintaan Kiai Asnawi terhadap ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu pengetahuan agama. Kalau kita menelusuri sejarah beliau, beliau ngaji tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di tanah air, tapi di luar negeri. Di luar negeri pun tidak hanya satu seh, dua seh dari memburu ilmu dimanapun ada. Sehingga beliau ketika sudah madep sebagai pejuang tanah air ini, pejuang Islam, beliau sudah mempunyai bekal yang mumpuni. Jadi kalau disebut Kiai Haji, itu banget pantas saya sekarang kan nggak begitu. Ngaji nih nih kiai Google sedelok on, wes al mukarram. wes melete neng dindil, dolal dalil. Surat ini ayat ini on, wah kaya yo apalane padahal mau ikut tak? Kiai Asnawi sebelum berdakwah sebelum ini mempersiapkan diri sedemikian rupa. Makanya ilmunya, asarnya, pengaruhnya, santri-santrinya, kadur-kadurnya tersebar di mana-mana dalam kualitas yang luar biasa. Sebelum beliau mendirikan madrasah. Jadi beliau bukan hanya dakwah bilisan dalam arti pidato ke sana kemari tidak. Beliau bahkan meninggalkan jariah yang namanya madrasah kutsiyah ini. Yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu satu adalah semangat mencari ilmu. Sekarang ini baru sanawiyah sudah merasa capek. Capek aku sekolah kok. Dari ibtidaiyah kok sampai sanawiyah. Leren terus ngulik buju <laughs> Jadi mempersiapkan diri. Kedua, ini juga sekarang sedang krisis di tanah air kita adalah semangat dakwah atau saya sering menyebut ruhut dakwah. Kiai Asnawi dipicu oleh ruhut dakwah yang dicontohkan dan diajarkan oleh pemimpin agungnya, pemimpin agung kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ruhud dakwah yang membuat ajaran-ajaran dari Sunan Kudus berlaku sampai sekarang tidak hanya di Kudus saja. Ruhud dakwah yang membuat Kudsia menjadi sedemikian rupa berpengaruh di dalam bidang pendidikan. Ruhud dakwah ini yang sekarang saya bilang krisis. Bahkan bukan hanya rukut dakwah krisis, tapi pengertian dakwah itu banyak yang kurang mudeng. Banyak orang yang menganggap bahwa dakwah dengan amal makruf nahi mungkar itu sinonim. Padahal dari segi bahasa, dari segi lafat itu sudah berbeda. Dakwah itu maknane ngajak. Dakwah kuwi maknane ngajak, amal kuwi perintah. Nahi itu ngarang. Beda sekali. Ngajak sama perintah. Mas menawi kerso panjenengan kulaturi, itu ngajak. Eh, ini itu perintah. Hei, eh, ojo aja ngono. Itu ngelarang. Ada perbedaan. Ini orang menyamakan antara perintah, amal, nahi, larang dengan dakwah aja. Wong ngajak bojone ae itu. beda kalau perintah kalau bujuni. Dik, ngono. Kadang-kadang ana variasine barang meh ngajak bojo ana variasine, dawa variasine iku. Dik, wis salat. Wis ya, Mas. Ndak salat bengi, salat sunat ya wis. Witir ya wis, wis. Tahajud wis. Tambahin lu kok mubung-mubung ana apa Mas? Oh, ora iso turu apa piye kok tukah takon. Piye nek lu ngoten itu arep ngajak itu karena ajakan itu yang namanya ajakan ngajak itu bernuansa ngerayu bernuansa bujuk lain dengan perintah perintah Nah sekarang ini orang nggak bisa bedakan antara perintah, ngelarang, embek ngajak. Saya kadang-kadang jengkel, wah ngono kuwi dikokon ning ning gone stanplat kesedina ngono. Ben iso belajar kalau calo-calo bis itu Calo bis itu ngajaknya luar biasa, penuh rasu, rasu rayuan, penuh bujukan. Oke Mas, bis niki bis saya nih full AC. Lho, wonten karaoke ini, lho. Wong itu ditarik sedemikian dibujuk supaya naik bis. Lah ini enggak. uang dikelarak. Eh, naik. Ya malah melayu loh. Dajjal sampai di stand plat terus digelandang ngono ambek wong. Ayo mlebu bisku. Tambah rasudi ya. Kiai Asnawi mengikuti moyangnya Mbah Sunan Kudus barang itu itu mempunyai yang namanya ruhut dawa warisan dari pemimpin agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu belajar kalau tukang calo, sanpat dibujuk kon munggah. Mbok takoki dalile saiki modele <laughs> sithik-sithik dalil. <laughs> dalil wis dikai dalil hadis ya ditakoki sakeh apa ora barang. Kowe saiki takai dalil Quran kurang percayane. Ayo mbok takoki apa nang iku. Quran itu dalilnya dakwah itu ud'u ila sabili rabb rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati dan seterusnya. Jadi cara kula istilah niku mau kula diken mau'izah hasanah niku gak bener. Mergo mau'izah hasanah niku kaitane mbek ut'u ila sabili rabbika. Ut'u ila sabili rabbika ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Sing diajak sopo. Maf'ul bae ra cah-cah kutsiah, madrasah kutsiah itu ngulai muta'adini ini maf'ulin dikis. Sing dijak kuih sopo. Kok ujuk-ujuk ut'u ila sabili robika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Lu sing dijak ini sopo. Mulane terjemahan Quran Departemen Agama Pak Masud niku niku ana ya, ajaklah dalam kurung manusia kurung tutup ke jalan Tuhan. Eh? Ayat Quran dikurung barang. Mungkin di antara tim penerjemah itu apa gak ono sastrawane ngono kuwi. Kan? Sedang direvisi. Itu apa ndak ada sastrawannya itu eh. itu ndak perlu makul bae tidak perlu dalilnya apa wa hadfu ma yu'lamu jaiz. <laughs> nek wis kenal wis kinaweruan ora usah disebut Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Sing diajak sapa? Ya sing durung ning ngene dalane Gusti Allah ngono ae kok. Bingung. Ajaklah numpak bis. Itu sing dijak sing urung numpak bis. Mosok ning dhuwur bis dijak numpak bis. Iki wis dalan kabeh, mosok tak jak ning dalan kok dikon mau idhoi kasana, wong wis api apik ini wis ning dalane Gusti Allah kabeh malah mungkin luwih dalan timbangane aku lah kok aku dikongkon ngejak ning gone dalane Gusti Allah Ut'u ila sabili rabbika bil hikmati mulane ngejak bojone mau nganggo variasi barangnya bil hikmati wal mauizatil hasanah. Ini ya Dik ya. Iki malam semua jari-jari ini mbok hadise sokeh mbok ora. <laughs> malam Jumat iku jarene apik. Itu ngajak bil hikmah wal mauizatil hasanah. Nek kepengin nek kono bantah wajadilhum billati hiya asan. Kowe nek bantang kalau uang kowe kudu luwih apik timbangane wonge kue. Aja kok wonge misuh sepisan kue terus 27 pisoan. Ora usah melak misuh. Wajadilhum billati hiya asan. Lah engko nek wis ning dhuwur bis usah menawi dengan. Eh, dagangan penggalih pelaturi bayar kartis ora usah eh bayar bayar terus langsung amar gak gelem bayar dono ayo turun nalika durung munggah bis diajak wah nek jenengan neliti apa yang dilakukan oleh Mbak Asnawi menika Allah. Nah, orang mung dari mulut ke mulut ngantek nganakno madrasah, mendirikan madrasah untuk supaya masyarakat ngerti Islam yang sebenarnya itu apa. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengarep kita semua itu siapa? Bagaimana cara meneladaninya saat terus? sing ditiru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenengan boten kemutan nalika Kanjeng Nabi teng toif Taif disawati watu. Iku wong kok gwendenge ora karan Wong gwendeng dijak ora gelem kok nyawat. Niku ora keterlaluan. Lho ana wong dijak ora gelem kok nyawat. Niku ora gwendenge nemen niku. Sampeyan kok jak. Ayo Kang. Ning Semarang yuk. Duh, ngejak di Semarang. Lu nggak gendeng lah. Lu tidak lagi yang bos Lu tidak kok nyawat. Lu ku nek kulo. wah tak wetot-wetot tenang kok itu. Iki lho di kok bentone kaya ngene iki. Dijak ra gelem ya wis muni ora gelem ngono ae lho. Ngamuk. Niku ngantek kabare mbah hadise mbah sokeh mbah ora iku malaikat ini muring-muring aja. Kan. kan matur gini gitu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jenengan niku rak utusane Gusti Allah, kekasih Gusti Allah. Pun nyuwun mawon jenengan kan. Kantun nyuwun mawon. Niki tiang koyok ini gak kena di dandani niki gintes mawon pun. Sikat mawon. Pun sampean sing nyuwun Gusti Allah, mangke kula sing rakit bome. Lho lho malaikat ini mau ngantek nyanggupi kan. Kula sing gintes, sampean karek nyuwun ngono. Kan? Anjing Nabi niku, lho kok main gintes-gintesan niku. Kan? Kok main sikat-sikatan nih. Kula niki diutus mboten ken gintes yang. Kula niki diutus ken ngajak orang. Bu Lalaanan. Ora kon nyikat nyikat itu gampang. Lo kan ngajak. bukan kena bapak anak e. gak kena anak anake jadi ku semangat ngajak. Ruhud dakwai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika di Dipeksa-peksa dungu karo malaikat nggih Kanjeng Nabi, tapi ndungane orang kok menyikat orang, tapi ndungane Allahumma hdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Niki sing dinggo ndonga kiai-kiai niku nalika dakwah niku. bahas nawi barang nek dalu ndonga supaya kaume diparingi hidayah. Mergo awake dhewe namung saged ngajak orang terajak atau tidak itu Allah semata. Karena itu orang ngajak sambil ndonga tengene Gusti karena semangat dakwah, rukut dakwahnya kajeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam meneko, kita tahu anake anak Walid bin Mughirah dedengkot kafir Mekah. Putranya Khalid bin Walid yang perang Uhud masih ngucar ngacil tentara Islam. Masuk Islam dan jadi pahlawan Islam anak Ay Al-As bin Wa'il. Jedengkot kufar Mekah yang musuhi kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya masuk Islam, menjadi panglima Islam. Amr bin As. Ikrimah. Sampai tahu Ikrimah siapa? Ikrimah itu bin Abi Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal masuk Islam. Abu Sufyan, panglima besar perang Uhud, melawan kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin masuk Islam. Hindun sing ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud masuk Islam. Ini gara-gara ruhud dakwah, semangat dakwah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diikuti oleh para wali-wali di tanah Jawa. Kemudian diwarisi semangatnya oleh Mbah Asnawi CS. Orang kena anaknya, kena nih nggak kena putune, buyute. Iku Anjing Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah nek sakniki, sakniki umpamane kok biyen Kanjeng Nabi kok kaya wong-wong sakniki niku. Sing ora ndek dakwah niku. Roh Abu Sufyan sikat. Roh Khalid sikat. Roh Ikrimah sikat, sikati kabeh. Gak ono sing dadi Islam blas. Kok umpamane wali songo niki nyikati kabeh sing ora cocok, sing ora Islam disikati kabeh. Iki iya, ngantek sakniki buta kabeh. Tapi karena ruhut dakwahnya ini maka Islam berkembang menjadi mayoritas di tanah air ini. Saiki iki udah ngono sing model sikat-sikatan ngono niku wonten. Mbiyen kaya Mbak Asnawi iki ngejak wong ning gone swarga. Lho saiki ini swarga meh dikangkangi dhewe kok. Wong liya karepe Wong ardua kok Rak gelundangan kesepian. Karepe sesat sikat, sisat, sikat. malih jenengan Perso Kiai Haji Raden Asnawi menego mondok teng Mekah pirang tahun. Pirang tahun. Lho kok jawab iki? Ini Pak Nadib. Menurut sejarah pinten? Suwi banget. Gampang nih angel jawabnya bilang tahun suwi banget. Suwi banget. Ngantek garwo garwane Imam Nawawi Al-Banteni. Mbah Nawawi kapundut Ngajeng garwane dipek bojo kali Mbah Raden Asnawi. Suwi kena harap niku. Tapi jadi ning Indonesia yo kok gak ke Arab-Araben iki lho. saya aneh niku teng mriku niku. Lah saiki ana lagi telung wulan ngono wis padahal malah ana sing ora tau nih Arab Wah, gayane Arab wantum iku oh ikhwani apa oh, ikhwati. Ya. Hadi ukti ukti ku. ukti Ya Allah gedadar gededil nganggu jubah kayak pangeran Diponegoro. Ya angel tuh. Angel setiap bangsa itu mempunyai mempunyai budaya sendiri-sendiri. Sampai nek meh niru kangelan. Umpama iso kasil ya wagu. Wagu. Lah ya wong potongane pesek. singgote mok rolas. Lho kok ameh niru wong Arab sing wenekane kepetel niku masyaallah. Irunge buangir niku. Wis ora cocok. Wong Arab niku nek seneng karo wong diobok-obok sirahe. Wong Indonesia nek diobok-obok sirahe ngamuk. Kok ameh niru ku piye? aneh, Bahas nawi niku suwi teng mriku. Tapi tidak kehilangan keindonesiaannya sama sekali. Bukan karena beliau itu ngerti dan penganut nasionalisme tidak. Betul. Menurut saya bukan. Nasionalisme itu kan isme. Paham. Dari luar. Mbak Asnawi CS yang kemudian mendirikan organisasi yang terbesar di dunia namanya Nahdlatul Ulama itu itu keindonesiaannya bukan karena nasionalisme, tapi karena pemikiran sederhana. Pemikiran sederhana, saya dilahirkan di tanah Indonesia, sujud di tanah Indonesia. Maka Indonesia adalah rumah saya. Siapa berani injak-injak rumahku, nginjak-nginjak tempat sujudku, aku lawan dia. Apapun yang terjadi. Mulane Mbak Asnawi ini paling londo gewet ini rakaruan. Saking gedinge ngantek desinan No. Mulane sampai betul nanti lah. Kayak Najib desinan udah tau. Iseh tom-tomen dawe Mbak Asnawi haram. Kenapa kok haram? Mergo padha. Mama yusabih kok Mergo padha karo londo. Ada tuh Syekh kawan seperjuangan beliau mengeluarkan resolusi jihad melawan Belanda. Karena apa? Karena rumahnya, tempat sujudnya, tempat lahirnya, dan kelak diharapkan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Indonesia. Lu saiki kok ngenyak Indonesia iku ana wong. Wong Indonesia kok ngenyak Indonesia, kualik udele. Mulane ini selawate Mbah Asnawi iku ana aman aman aman di Indonesia raya aman selawat iku nek gak mergo selawate Mbak Asnawi Indonesia gak aman di suwe iki. Biyen ana DITII, ana PKI, ana segala macam aman terus. Niku selawate Mbak Asnawi aman aman aman aman. Di Indonesia Raya aman. Ndonga nganggo selawat kok. Sing didongakno kok Indonesia Raya. Niku wong sakniki ora kepikiran sing jarene intelektual. Gak kepikiran nek Indonesia iki perlu dijaga. Sampeyan tempatnya sujud ning kene. Sampeyan dijajah teng mriki. Gak entuk sujud ning kene. Sampeyan ajeng sujud teng pundi sampeyan. Saiki ana sing nalika santri-santrine Mbak Asnawi niku mengumandangkan Islam Nusantara. ini diamu ironor ini. Rumang sana meh nyaingi Islam Arab. <laughs> La ilaha illallah. Iki wong iki piye karepe iki? Saking senenge Arab, nanti ono Islam Nusantara dianggap musoi. Padahal Islam niku nggih Islam titik ora ana ana Islam macam-macam. Islam niku nggih titik. Cuma wong Islam ini kan ana wong Kanjeng Nabi diutus niku mboten teng Arab tok. Diutus teng alamin, kafatan di alamin. Jadi keberagamaane wong Sudan, wong Saudi, wong Iran, wong Afghanistan, wong Indonesia beda-beda keberagamaannya orang Indonesia yang dicontohkan dan Asnawi munggae niku Wali Songo niku sing disebut Islam Nusant, sampean bodoh Idul Fitri tegini Arab ora no, bar sembayang terus ujung-ujungan sowan kono silaturahmi ana rene gak ana apa meneh kok acara halal bihalal barang niku ora ana. Ora ana. Ngarap niku nek bar sembayang Idul Fitri ya terus langsung nggawa kloso, embekan bontot, sego sapi turute mara ning gone kebun binatang gelar kloso, rampatan ditoto, mangan ambek nyawang kethek ngoten niku. Ngono wis pun mulai Lho kula limang lima kali ya. Riyoyo ya Idul Fitri lima kali di Arab kula niku. Ora tumon kaya ning kene apa meneh kok kupatan barang ngono iku. Bid'ah. Ini kayak kaya dadi Indonesia. Raden Asnawi tidak kehilangan keindonesiaan. Kula bolak-balik matur, Santri ini Ki Asnawi, santri ini Hajat Syekh Hashim As'ari, santri ini Wali Songo. Niku adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis. Kalau Ashari M-Top Dia menghancurkan Indonesia. Indonesia hancur. Dia tidak peduli karena dia bukan tanah airnya. Tapi kita orang Indonesia, kalau tego, rilo Indonesia hancur, itu wale udele. Harus dilawan. Ini tanah air, tempat kita lahir, tempat kita mati, tempat kita bersujud. Kita Sekali lagi saya ulangi, kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Mulane nek ana santi-santine Mbak Asnawi kok dijak mbakas kebangsaan barang itu? iku <laughs> guyokno wong lho. Kula nek dijak ini ada seminar tentang kebangsaan sih dibakas apa? Ya Indonesiaan, Lho lah apa? Wong aku ki wong Indonesia, mbak mbakas Indonesia. Ini. Bakas Eropa tak harap kono ya pantas kan? Bakas Indonesia bakas dibakas nih? Wah aku mulai iya iya, ning Indonesia kene iki. Lahir dengan Indonesia. Gede dengan Indonesia. Berjuang dengan Indonesia. Niki tiga hal yang kalau sampun sampai akan menikah tentang Mbah Asnawi menikah kemudian dikembangkan oleh organisasi yang beliau dirikan bersama kawan-kawannya kayak Hadzatus Syekh Hasyam Asy'ari Kiai Wahab Hasbullah Kiai Wahab Hasbullah kok konco ter santri ini tahu ngaji ini Mbak Asnawi Kiai Wahab Hasbullah saya kira Mbah Asnawi ini kini diusulno jadi pahlawan nasional. Wis banget pantes ya ini. Tapi wong wong biyen-biyen niku ngoten nggih. Tiang-tiang kaya Mbah Asnawi barang niku wong ora kaya kula Kiai Najib barang niku. Dadi nek berjuang, nek berjasa niku malah ditutup-tutupi. Mulane Bu Polsek Sampai nek maca sejarah Indonesia, gak perjuangan yang santri-santri ra kenapa Kena apa? Mergo sing gawe bukune wong ngerti santri. Terus santri dhewe orang kepengen ketok jasane. Mergo nek ketok jasane kalong ganjarane. Kiai itu begitu, kiai itu tidak mau, tidak ingin, malah kalau bisa disembunyikan amaliyahnya Nek ini ki wong kula mboten kiai. Ya tak ketok-ketokno jasane Mbak Asnawin. Tak ketok-ketok. Ini jasanya luar biasa, Mbak. Oh, dia ikut mendirikan NU. Gak ada NU, NKRI enggak ada. Enggak ada. Budek kowe nek gak ngerti. Lu bantah, seminake gak mesti bantah aku. Ada NKL. Ini kalau tidak ada NU kocar kacir. itu kalau kutsiah ini didirikan dengan ikhlas, dengan ridho dan keikhlasan. Kayak Masjid Kuba itu. Bunia ala asasapun itu. Ridwan. Mengharapkan keriduan Allah Ta'ala. Dan keikhlasan. Mulane awet. Dan nek, sing sungkan-sungkan bantah aku, engko moro ning Rembang bantah. Iki nek ora ana NU kocar kacir tenan. Iku ana wong petentengan NU sing arem-arem. Ana ngene-ngene NU. Mergo napa? Mergo santrine Mbah Asnawi. Mergo santrine Sunan Kudus. Sunan santrine Mbah Mutamakin, santrine Wali Songo. Ajarannya itu ajaran menyatu dengan keindonesiaan. Dengan keindonesiaan. nalika tesih tenggini, teng Arab Saudi, teng Mekah. Sampeyan maca maca apa gak sih Kudus maca sejarah Mbah Asnawi pogal. Di sana itu sudah mikirkan Indonesia. Indonesia pada waktu itu durung pujo-pujo merdeka. Indonesia merdeka 71 tahun kok. Kutsiah ini 100 tahun. Lah Kiai Asnawi di Mekah itu hmm. Kiai Asnawi di Mekah itu terus kapan? Jauh sebelum itu. Tapi sampean foto sejarah itu. Beliau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari semuanya sudah membakas tentang bagaimana Indonesia ini merdeka. Mereka kalau di Multazam berdoa bersama-sama dengan kawan-kawannya dari negeri-negeri yang terjajah seperti Malaysia, sak piturute itu untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Lah saiki yo, MB Indonesia kok koyo asing di negerinya sendiri. Padahal ning Arab ya urung tahu. Jajal kowe ning Arab kono. Saulan ngono ae lho nek kerasan kowe. Ning kene gayamu nek ngarap Para rawus doyo niki wis keringetan aku. <laughs> Kula kinten niki dadi tugas kula menyampaikan sari daripada keteladanan kearifan Allah yarham anjenenganipun pendiri Kutsia Kiai Haji Raden Asnawi. Muga-muga kula panjenengan pikantuk berkah. Nggih tetap iman dan Islam. Tetap memperjuangkan agama Islam tanpa kehilangan keindonesiaan. Tetap jadi wong Indonesia yang beragama Islam.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 ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ya Allah Gusti kula lan sedek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan tetepaken iman dan Islam Doa ya Allah mugi panjenengan paringi magfirah panjenengan paringi taufik lan hidayah kula lan sedek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat panjenengan paringi saged ngamalaken ilmu panjenengan paringi saged istiqomah nanging tembe saged husnul khotimah ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika Gusti adong paring panjenengan mugi sedherek kula ingkang hadir menika panjenengan sembadani sedaya panyuwunipun ya Allah ya mujibas sailin ya akramal akramin ya arhamar rahimin Ya Allah Gusti mugi madrasah pun Mbah Asnawi menika madrasah kutsiyah panjenengan paringi barokah, panjenengan paringi manfaat, panjenengan paringi berkembang, panjenengan paringi sedaya murid-muridipun alumni alumni pun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat kangge gesangipun piyambak lan masyarakatipun ya Allah Gusti mugi-mugi pengurus pengasuh guru-guru sedaya ingkang nangani madrasah Qudsiyah panjenengan paringi kegiatan lahir batin panjenengan paringi kegiatan lahir batin kangge nerasaken perjuanganipun Mbah Haji Kiai Asnawi ya Allah ya Rabbal alamin mugi-mugi panjenengan paringi ganjaran ingkang lipat-lipat panjenengan dadosaken amalipun jariah kangge para guru para pengurus para santri-santri sedaya ya Allah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Ya Allah Gusti mugi kita sedaya pikantuk barakahipun Mbah Mas Ya Allah di panjenengan paringi wilujeng lahir batin panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat mugi-mugi pemimpin negeri menika pemimpin Indonesia panjenengan paringi pitedah margi panjenengan ingkang leres panjenengan paringi kegiatan saged ngemban amanat saking rakyat dan masyarakat Indonesia ya Allah. Allahumma fa'annal bala wal waba wal ghala waswif wal mukhtalifata wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الأسرار الفاتحة Mekaten ingkang kula saged aturaken kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin khairun nahdlatul ulama wan nahdin wa khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.